muslimat rahimani wa rahimakumullah kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada pembahasan asyirkul asghar wa anwa'uhu. Syirik kecil dan jenis-jenisnya. Pada pertanyaan pertama kita telah membacakan pertanyaannya dan juga jawaban dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah bahwasanya syirkul asghar adalah riya yaitu perbuatan riya yang dimaksud adalah riya yang ringan bukan riya yang berat karena riya yang berat itu menjadi syirkun akbar menjadi syirik besar yang kita telah menjelaskan perbedaan syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirik besar mengeluarkan dari Islam. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari Islam. <clears throat> Syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Adapun syirik kecil tidak sampai kekal. Syirik besar menggugurkan seluruh dosa, seluruh amalan. Menggugurkan seluruh amalan muhbitun li jami'il amal. Adapun syirik kecil menggugurkan dosa yang dia berbuat syirik padanya. Ya. Tidak menggugurkan seluruh amalannya. Naam. Itu diantara perbedaan yang menonjol daripada syirkun akbar dan asgar. Naam. Kemudian Syekh mencontohkan diantara perbuatan syirik asgar yaitu ucapan seseorang yang mengatakan laulallah wa fulan kalau bukan karena Allah dan fulan atau ucapan masya Allah wa apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki kalau bukan karena anjing itu maka pencuri akan memasuki kita <clears throat> kalau bukan karena dokter maka saya sudah meninggal dunia dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang seperti ini merupakan syirkun asgar. Ya, ucapan syirik kecil. Barakallahu fikum. Naam. Maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan kita telah menjelaskan pula ya bahwasanya syirik secara umum tidak mendapatkan ampunan ya syirik besar terutama ataupun syirik kecil akan tetapi syirik kecil tidak mendapatkan pengampunan dalam arti ya dia tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak sempat bertobat dia pasti dia akan diletakkan di mizan di timbangan amalan keburukan dan itu sangat berbahaya untuk menjadikan amalan keburukan seseorang timbangannya lebih berat daripada amalan kebaikannya, daripada timbangan amalan kebaikannya sehingga dia mesti akan melalui proses neraka. <clears throat> Barakallahu fikum. 6. <clears throat> Demikian ikhwani fi din azzakumullah wa akhwati fillah ya contoh yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dan itu terdapat dalam hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu Allah wa syaa fulan walakin qulu ma Allah syaa fulan jangan kalian mengatakan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki ya akan tetapi ucapkanlah apa yang Allah kehendaki kemudian yang engkau kehendaki kata dan dengan kata kemudian itu berbeda. Kalau kata dan itu menyetarakan ya, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kalau kata kemudian itu maknanya bahwa kehendak makhluk berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang benar menggunakan kata kemudian. 6. Ya, kalau bukan karena Allah kemudian sebab dokter tersebut maka demikian dan demikian. Itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau mengatakan kalau bukan karena dokter ya dan tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala pada awalnya ya dengan mela, mela, me, menyandarkannya dengan kata summa kemudian maka seseorang akan jatuh ke dalam ucapan syirik. Naam. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya dan ini merupakan contoh dari syirik syirik kecil. Pertanyaannya adalah hal yajuzu al halaf bi ghairillah, apakah boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Jawabannya la yajuzu al-halafu bi ghairillah, tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Naam, dan itu merupakan syirkun asghar berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Adanya hukum syirik di sini, ya yang dimaksud adalah syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tidak sampai menjadikan pelakunya musyrik atau kafir. Maka seluruh dalil-dalil yang menyebutkan tentang hukum syirik dan perbuatan itu tidak sampai mengeluarkan pada Islam, maka yang dimaksud adalah syirkun asghar, syirik kecil. Ya, termasuk dalam hadis ini bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala demi fulan demi Zaid demi Amr, ya demi Ahmad. Maka ini bersumpah atas nama selain Allah dan merupakan syirkun asghar. Ya, sangat diharamkan dalam Islam ya dan itu lebih dahsyat, lebih berat daripada dosa-dosa besar. Ya, yaitu perbuatan syirik kecil. Maka ucapan yang remeh, ringan namun mengandung akibat yang sangat berat. Ya. Naam. Oleh karena itu dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda man kana halifan falyahlif billah au liyasmut. Barang siapa yang hendak bersumpah maka dia hendaklah bersumpah atas nama Allah. Ya, atau dia diam. Atau diam. Naam. Kemudian kata Syekh, wa qad yakunul halafu وقد يكون الحلف بالأنبياء أو الأولياء من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف أن للولي أن للولي تصرفا يدره كان يخاف أن يحلف بالولي كاذبا آه. يا ya atas selain Allah Ta'ala bukan asalnya syirkun asghar tapi bisa mengantarkan pada syirik besar Ya, kapan syirik apa sumpah atas nama selain Allah itu bisa mengantarkan pada syirik besar yaitu apabila seseorang yang bersumpah tadi meyakini bahwa seorang nabi atau seorang wali itu memiliki tasarrufan yadurruhu dia mampu bertindak berbuat yang memadorotkan manusia lain ya dengan ilmu goibnya. Ha. Ya, ilmu goib, ilmu sihir dan sebagainya. Ya, seseorang yang meyakini ya seketika dia bersumpah demi nabi misalnya, demi wali fulan. Ya. Dia sumpah atas namanya dan dia punya keyakinan bahwa wali tersebut, nabi tersebut dia mampu bertindak kepada alam ini. Ya, mampu apa? membunuh ya seseorang dari jarak jauh. Ya, misalnya enam mampu me, apa namanya? Men, melakukan hal-hal yang gaib. Ya, mampu memadorotkan seseorang yang sedang di dalam rumahnya. Ya. Barakallahu fikum maka keyakinan seperti ini syirkun akbar. Ya. Naam. Karena yang mampu ya memadorotkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mampu memberi manfaat menolak madarat dan sebaliknya memberi madarat, menolak manfaat. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun makhluk ya, itu tidak mampu melakukannya melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini berbahaya ya, bersumpah dengan selain nama Allah bersumpah kepada nabi atau kepada wali atau ya fulan dan fulan dia bersumpah atas namanya karena dia takut ya nanti kalau dia tidak bersumpah atas nama fulan tersebut itu dia akan celaka akan mencelakakan dia akan uh, mengurangi menahan rezekinya misalnya naudzubillah ya menahan rezekinya usahanya tidak akan berhasil ya dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan syirkiah yang ini sampai pada syirkin syirkun akbar ya nah yang kita akan sebutkan ya jenis-jenis syirik besar ini ya selain daripada syirik kecil barakallahu fikum yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dan itu berulang-ulang ya kita telah menyebutkannya namun ilmu membutuhkan untuk pengulangan ya murojaah agar kita dapat memahaminya dengan pemahaman yang baik dan benar. Enam. Di antara syirkun asgar jenis syirik kecil yang juga beliau sebutkan di sini dari pertanyaan jawaban dari pertanyaan ketiga yaitu hal nalbas al khayr wal halaqah wal halqa lisyifa. Apakah boleh kita memakai gelang-gelang dari benang ya atau gelang dari selainnya dari besi atau dari apa saja untuk sebagai obat ya untuk sebagai obat jadi gelang yang kita pakai di tangan seorang anak misalnya atau di kakinya atau di perutnya atau di lehernya dari benang atau dari yang semisalnya tapi keyakinannya itu sebagai obat. Ya, benda itu bisa menyembuhkan. Benda itu bisa menyembuhkan. Nauzubillah. Maka ini syirkun asghar. Kata beliau la nalbasuhuma. Ya, tidak boleh kita pakai keduanya. Baik gelang dari benang atau gelang dari apa saja dengan keyakinan bahwa itu bisa menyembuhkan atau jika tidak dia bisa memadaratkan. Ya, sementara Allah taala berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin falakashi falahu illahu." Jika Allah taala menimpakan kepadamu sebuah madarat, maka tidak ada yang bisa menyingkap madarat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula sebaliknya. Jika Allah Subhanahu wa taala ya menahan sebuah manfaat darimu, maka tidak ada yang bisa memberi manfaat kepadamu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walhasil barakallahu fikum ketika seseorang meyakini bahwa sebuah benda itu bisa memberi madarat, maka ini merupakan kesyirikan. Ya. Naam. Ya, bahkan ini juga bisa mengantarkan pada syirkun akbar. Oleh karena itu, ya dari dalam hadis atau riwayat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu beliau pernah melihat seseorang di tangannya ada gelang dari benang ya dengan niat bahwa itu bisa melindungi dia dari sakit dari penyakit ya penyakit demam atau yang semisalnya itu bisa disembuhkan atau dia terlindungi dengan gelang-gelang tersebut. Nah, maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu memotong ya gelang di tangan anak tersebut kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Nah, sahabat Udzaifah membacakan ayat tersebut kepada ya seseorang yang memakai gelang dengan keyakinan itu sebagai tameng melindungi dia dari mara bahaya. Nah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan justru mereka itu musyrikun, berbuat syirik kepada Allah taala. Nah, artinya sahabat Hudzaifah menghukumi ya perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Nah, ya. Tetapi ketika memakai gelang-gelang sebagai hiasan murni, ya, cincin sebagai perhiasan, tidak ada keyakinan bahwa itu bisa menolak madarat, ya, bisa memberi manfaat, maka itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau ada keyakinan bahwa dia bisa memberi manfaat dan menolak madarat mafsada, maka itu adalah syirkum billah. Nah, wallahu alam bisawab dengan apa yang sekarang sebagian kaum muslimun memakai ya gelang-gelang yang dari batu-batu yang diyakini mengandung zat tertentu yang kemudian itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, maka jika kajiannya adalah ilmiah dan benar seperti itu, falabas. Ya, berarti itu mengandung obat sebagaimana kita berobat minum obat ya maka demikian pula jika batu itu memang mengandung zat-zat tertentu ketika disentuhkan pada kulit dia bisa menyembuhkan sebuah penyakit sesuai dengan kadarnya secara kajian ilmiah maka falabas maka itu bukan syirik tapi jika tidak barakallahu fikum maka itu segala benda yang diyakini bisa memberi manfaat dan menolak mafsadat itu syirkum billah. Ya, itu perbuatan syirik. Oleh karena itu, Hajar Aswad pun tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak mafsadat. Hajar Aswad yang dicium oleh seluruh jamaah haji yang berhaji atau berumrah. Ya. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hendak mencium Hajar Aswad tersebut, maka ketika ada di, berat, telah berada di hadapan batu hajar aswad itu tadi maka Umar mengatakan demi Allah aku mengetahui bahwa engkau adalah batu annaka annaki hajarun bahwa engkau adalah sebuah batu la tanfa' wa la tadur engkau tidak bisa memberi manfaat tidak bisa memberi madarat ya laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu maka aku tidak akan menciummu artinya apa batu itu benda tidak bisa memberi manfaat tidak bisa menolak madarat tapi mengapa dicium itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah sebagai ibadah manasikul haji yaitu mencium hajar aswad. Apa hikmahnya? Barakallahu fikum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sesuatu kita mengetahui hikmahnya, terkadang pula kita tidak tahu apa hikmahnya. Ya, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan athar dari Umar bin Khattab ini sangat jelas bahwa batu hajar aswad itu tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Lebih-lebih batu-batu yang lain ya tetapi dicium murni karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini sangat penting ya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang melakukan manasik haji atau umrah jangan sampai salah keyakinan. Jangan sampai salah keyakinan ketika mencium hajar aswad sehingga sebagian mereka betul-betul ya sampai berkorban sebenar-benar pengorbanan ya untuk demi mencium Hajar Aswad ya walaupun harus termadorotkan dengan eh, sentuhan-sentuhan lelaki yang bukan mahramnya sentuhan au auratnya tersentuh walaupun harus ter terjepit desak desakan manusia dia tidak peduli karena dia punya keyakinan tersendiri ya dalam mencium Hajar Aswad padahal ya para ulama mengharamkan kalau memaksakan termadorotkan baik itu dengan aurat yang tersentuh atau termadorotkan fisiknya dia bisa jatuh dan diinjak oleh orang lain desak-desakan maka pada saat seperti itu bukan lagi sunnah tetapi menjadi haram untuk mencium hajar aswad itu fatwa para ulama al-kibar ulama ya memberi fatwa demikian. Barakallahu fikum, bukan fatwa saya. Ya. Mengapa berubah menjadi haram? Karena memadaratkan. Karena memadaratkan. Segala bentuk madarat itu haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Tidak boleh mengambil madarat, tidak boleh memberikan madarat. Ya. Maka itu haram. Barakallahu fikum. Sehingga ini penting untuk difahami oleh kaum muslimin wal muslimat yang merupakan yang melakukan haji, manasik haji atau manasik umrah. Nah, pertama untuk membenarkan keyakinannya terhadap ajar hajar rasul, Yang kedua, ya, jangan memaksakan untuk mencium hajar aswad pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, di sana ada yang lebih parah orang-orang yang jelek akhlaknya, perangainya, ya, yang semata-mata memburu dunia, mereka mengambil gaji, menawarkan diri untuk mengantar orang mencium hajar rosa dan membayar dengan bayaran yang mahal. naudzubillah naudzubillah Ya. Ini pekerjaan ya, pertama buruk, kedua melanggar pemerintah Saudi Arabia. Ya, pemerintah Saudi melarang hal itu. Ya. Dan para ulama memfatwakan tidak boleh memaksakan. Nah, akan tetapi orang-orang ini datang ya untuk mencari dunia dan menawarkan orang-orang untuk mengantarkan mencium hajar aswad. Ya, walaupun harus menempuh demikian demikian. Dan saya punya pengalaman hal itu, ya. Pernah saya mengantar eh, sebagian jamaah haji Ya, saya sudah nasihatkan, saya sudah ingatkan, ternyata dia memaksakan menyewa orang. Ya. Apa yang terjadi? Dia cerita. Yang terjadi subhanallah, semua auratnya disentuh. Ya. Sampai aurat yang mughalladhah. Ya, sampai aurat yang berat. Kubul dan dubur. Waliyadu billah. Ya. Maka ini haram. Apa tujuannya? Mau mencium sunnah. Sunnah, mencium hajar rosat itu sunnah. Ya, bukan wajib. Bukan kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji. Abadan. Tapi itu sunnah min sunanil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya mustahab min mustahabbat. Barakallahu fikum. Sekarang menempuh yang sunnah melak, apa, melakukan sebuah sunnah tapi harus menjatuhkan dirinya dalam yang haram-haram. Nah, maka pekerjaan mengantar-ngantar orang seperti ini ini pekerjaan yang buruk, ya. Kalau dalam riwayat disebutkan kasbul khabith itu adalah al-hajjamah berusaha bekam ya khusus bekam mengambil upah bekam sekian lubang sekian titik, sekian harganya. Itu para ulama mengatakan berdasarkan riwayat hadis yang sahih dari Rasulullah SAW disahihkan Imam Al Albani rahimahullah, kasbul khabiz. Ya, usaha yang buruk, yang jelek. Ya. Bagaimana dengan usaha mengantar-ngantar orang mencium hajar aswad dengan memaksakannya? Ya. Karena sallallahu alaihi wasallam atau Nah, Barakallahu fikum maka itu tidak pantas. Nah, kemudian <clears throat> eh, contoh yang lain dari syirkun asgar yaitu pertanyaan yang keempat. Jadi sudah beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh yaitu ria. Ria di sini adalah ria yang ringan, ya. Kalau ria dibiarkan berat itu bukan lagi syirik kecil, syirik besar. Ya. Ria itu beramal untuk manusia, untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum juga uh, bersumpah ya, atas nama selain Allah Subhanahu wa taala ya kemudian memakai gelang-gelang atau yang semisalnya dari benang dari besi dan lainnya dengan niat bahwa gelang-gelang itu bisa menyembuhkan, bisa memberi manfaat, bisa menolak mafsadah. Nah, maka itu syirkun asgar. Ya, Kemudian pertanyaan keempat, hal nu'alliqut tamima kal kharazah wal wada'a wa nahwihima min al ain. Apakah boleh kita menggantungkan tamimah? Tamimah itu benda tertentu kita gantungkan di leher atau di tangan, di kaki, di pinggang dan sebagainya. Seperti khorazah itu permata. Ya. Permata diyakini ya bahwa dia punya keajaiban permata itu ya bisa menyembuhkan bisa menolak penyakit ain penyakit ain itu sihir ya bisa menolak sihir atau orang-orang yang yang menyihir kita melalui tatapan mata dan sebagainya ya maka dengan menggantungkan tamimah permata ataupun kerang-kerang dan lain sebagainya ya maka itu syirkun ya asalnya syirkun asghar maka kata beliau la nu'allikuhuma minal ain kita tidak menggantungkannya ya di tubuh kita hal-hal yang seperti itu dengan keyakinan bisa menolak penyakit ain ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man allaqa tamimatan faqad asyraka Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya. Tamimah yaitu apa yang telah disebutkan tadi. Benda-benda tertentu yang digantungkan di tubuh, di leher dan sebagainya dengan keyakinan menolak penyakit ain ya atau sihir dan semisalnya. Nah, dan ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimun. Ya, apalagi orang-orang yang di kampung-kampung Nah, anak-anaknya ada semua di tangannya atau di kakinya gelang-gelang. Ya, dengan keyakinan itu tadi, menolak penyakit ain. Wa sallallahu salamata wal afiyah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah syirik kecil itu mungkin bisa menjadi syirik besar? Maka jawabannya na'am. Bisa. dzalika idza taqadal muslim anna tamimata ولبس الخيط والحلقة والحلقة تنفع بنفسها وأن يخاف أن يحلف بالولي كاذبا خوفا من أن يضره لاعتقاده بأن للولي تصرفا Ya, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa syirik kecil bisa sampai kepada syirik besar, yaitu apabila seorang muslim meyakini, misalnya tamimah tadi, ya memakai gelang ya atau kalung ya atau permata-permata bahwa benda-benda itu bisa memberi manfaat pada dirinya. Benda itu yang memberi manfaat. Ya. Atau menolak madarat. Nah, benda itu bukan Allah. Ya, maka ini mengantarkan pada syirik besar. Nah, ya. Tapi kalau dia meyakini ini bedanya ya, bedanya dengan syirik kecil. Dia meyakini bahwa semua yang memberi manfaat Allah. Ya, semua yang bisa menolak mafsadat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia meyakini benda ini juga bisa. Ah. Ingat ya, dia meyakini benda itu bisa. Padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab yang dia bisa menolak madorat atau memberi manfaat. Tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa sesuatu itu adalah sebab yang bisa memberi manfaat atau menolak madorat Lalu kita jadikan sebagai sebab, walaupun keyakinan kita bahwa itu atas kehendak Allah. Paham ya? Walaupun itu kita meyakini bahwa gelang-gelang itu juga bisa memberi manfaat atas kehendak Allah. Ya. Tetapi itu tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dalam hadis ya bahwa benda-benda itu bisa memberi manfaat dan menolak madarat. <clears throat> nah, sehingga kapan seseorang bisa jatuh dalam syirkun akbar kalau murni ya bahwa yang yang memberi manfaat dan menolak madarat adalah benda itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, ini sudah kekufuran, syirikan akbar. Nah, <clears throat> itu bedanya ya uh, syirkun asghar yang bisa menyampaikan pada syirkun akbar. Nah, juga di sini boleh contohkan orang yang takut dengan seorang wali. Dia meyakini wali ini punya kemampuan tindakan yang goib. Dia bisa bertindak pada alam semesta ini. Ya, Naudzubillah. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini syirkun akbar. Ya. Sehingga seseorang itu bersumpah atas namanya. Ya, apalagi begitu takut dia untuk bersumpah dengan mendustakan nama orang tersebut. Ya. Ya, berdusta tidak boleh, tapi di sini ada keyakinan tertentu kapan dia berdusta atas nama orang tersebut, maka akan mencelakakan dia. Ya, Nah, karena orang itu bisa bertindak ya terhadap alam semesta ini. <clears throat> nah, wallahu taala a'lam bisawab. Karena waktu salat isya, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan lebih terperinci terkait dengan jenis-jenis syirik al-akbar yaitu syirik besar dan juga perbeda perbedaan syirik besar dan syirik kecil Kemudian jenis-jenisnya masing-masing. Ya, jenis-jenis syirik kecil sudah pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan menyebutkan jenis-jenis syirik besar.